عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين الحمد لله di mana malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita yang hadir di majlis yang mulia ini wabil khusus kepada sahibul hajat kepada kedua mempelai Al-Habib Abdul Rahman bin Ali Al-Haddad serta istri beliau semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah di malam yang mulia ini hingga nantinya akan membuatkan keluarga yang penuh dengan mawaddah, sakinah dan rahmah amin ya rabbal alamin para hadirin yang dimuliakan oleh Allah untuk menyingkat waktu ada satu hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita renungi hingga dapat kita amalkan untuk kehidupan kita. Di mana beliau baginda Muhammad SAW beliau sabda, "Tungkahul mar'atu li arba'in." Wanita itu dinikahi karena empat hal. Maka disunahkan untuk kita memilih wanita yang akan bersanding dengan kita dalam kehidupan kita atau ketika kita menikahkan anak putri kita dengan seseorang laki-laki atau laki-laki dengan seorang istri untuk memperhatikan empat hal. Yang pertama kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, liha perempuan dinikahi karena yang pertama adalah karena kecantikannya sudah menjadi tabiat seorang laki-laki mencintai menyukai seorang wanita yang berparas dan mulia karena hakikat dari pernikahan adalah tahassul menjaga syahwat kita menjaga pandangan mata kita agar kita tidak maksiat maka dengan kecantikan seorang istri insya Allah sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ya maksyar syabab manis istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan cepat-cepatlah kawin karena apa? karena yang namanya pernikahan aghaddu lil basar wa lil menjaga dua hal syahwat kita dan pandangan kita maka apabila yang dinikahin adalah orang yang tidak membuat hatinya senang karena kecantikannya maka itu tidak dia dapati dalam kehidupannya begitu pula kata ulama kalau seorang laki-laki disunahkan cari wanita yang cantik dan para wanita juga disunahkan cari laki-laki yang ganteng sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda la tuzawwiju banatakum birojulin damim ya jangan kau kawinkan kata Rasulullah anak putri kalian dengan lelaki yang damim damim ini ulama beda pendapat ada yang mengatakan damim gobihul wajhi Jangan kau kawinkan anakmu yang cantik dengan lelaki yang wajahnya nggak parasnya, nggak cakep atau jelek. Bahkan ada yang mengatakan jamin kosirul jasad, yaitu orang yang pendek atau cebol. Karena wanita juga punya hak, dia juga harus menjaga pandangannya dan menjaga syahwatnya. Maka itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di antara kalian punya anak wanita jangan sembarangan diberikan kepada laki-laki yang nantinya justru tidak akan menjaga pandangan dan syahwatnya. Maka disunahkan sebagaimana laki-laki berhias, wanita berhias kepada sang suaminya, maka juga sebaliknya sang laki-laki harus berhias kepada istri sebagaimana di dalam Ihya dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa bani Israel banyak wanitanya itu yang berzina sebab apa? Sebab para lelakinya nggak mau berhias kepada para istrinya yang bisa muncul istri harus berhias, tapi laki-laki nggak lihat kadang yang namanya brewok nggak dicukur kadang yang namanya wajah nggak karu-karuan nggak pernah dicuci yang akhirnya membuat para istri tersebut melakukan perselingkuhan maka yang pertama lidah lihat karena keindahannya maka itu yang laki-laki harus mempunyai jamal dan tapi yang perempuan juga mempunyai keindahan yang kedua kata beliau baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lihasabiha. Juga kalau kita mau ngawinkan anak kita cari yang punya keturunan orang baik, orang yang mempunyai keturunan orang soleh atau mempunyai garis keturunan orang yang baik-baik. Karena apa? Karena seorang ulama, jangan sekali-kali kau makan buah yang walaupun buahnya itu baik, tapi kalau tumbuhnya di tong sampah buahnya Masya Allah warnanya merah tapi karena tumbuh di dalam sampah dia pun rasanya pun dalamnya pun juga enggak enak makanya itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda takoyahu bimukafikum hati-hati jangan sembarangan kita memberikan mani kita kepada seorang wanita karena harus kita tentukan mereka punya orang-orang dulia yang baik. Dialah madrasah, dialah orang yang memberi tarbiyah pertama buat anak-anak kita. Begitu pula sebaliknya kalau kita punya perempuan, punya anak perempuan, jangan diberikan kepada laki-laki yang kita nggak tahu asal usulnya. Kita mesti tahu siapa keturunan orang baik atau tidak. Karena juga seperti tadi, wanita harus kita tahu asapnya Begitu pula laki-laki kita mesti tahu asapnya Kemudian yang ketiga liha yang ketiga karena hartanya. Kita ngawinin seorang wanita juga karena hartanya yang mana ulama berkata ditakutkan dengan yang namanya perkawinan nggak mendapat maksud untuk mendapatkan kegembiraan malah ngurusin keluarganya yang mungkin keluarganya kaya ataupun yang lainnya. Begitu juga sebaliknya seorang wanita cari lagi yang juga punya harta karena dia juga ingin menghargai atau mendapatkan kehidupan yang nikmat setelahnya walaupun tidak dituntut untuk berlebihan. Jadi empat sifat kata Rasulullah SAW adalah kemuliaan yang kita bareng-bareng untuk didapati. Jangan cuma satu. Rasul kan mengatakan lima liha hartanya. Maka kita kalau kawin cari perempuan yang kaya. Ingat Rasul mengatakan man tazawwaja imra'atan lima liha. Barang siapa yang mengawini seorang lara orang wanita karena hartanya, ja'alallahu al-faqra baina aini. Justru malah apa? Malah Allah akan menjadikan kefakiran, kemelaratan hati akan dihadapi dalam kehidupannya. Maka itu jangan jadi tumpuan pertama. Kalau semuanya nggak apa-apa, yang cantik, yang keturunan orang baik, juga yang mempunyai harta. Dan yang terakhir kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wadiniha walidiniha fakfar bihakidin tadi yadak. Dan yang paling penting di antara empat ini adalah din cari wanita yang solehah, cari wanita yang ngerti ngaji, cari wanita yang pernah nuntut ilmu supaya tahu haknya, supaya mempunyai kehidupan dan keluarga yang baik karena dia yang nanti yang akan memberi pendidikan kepada anak-anaknya. Ah. Ini yang paling penting juga. Begitu juga sebaliknya kata Rasulullah, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijhu." Sebaliknya orang lagi yang meminta kita anak kita, yang pertama kita harus tahu adalah akhlaknya, kemudian akidah dan agamanya yang benar, maka dikawinkanlah kata Rasulullah fazawijuhu, maka kawinkan. Kalau ini nggak dijalankan, li'alla yakuna fitnatun. Kata Rasulullah kalau itu nggak dijalani, malah justru menjadi fitnah wafat dan kerusakan yang terjadi di antara kita. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, empat hal ini mesti kita perhatikan yang insya Allah apabila kita memperhatikan empat ini, kita betul-betul sempurna menjalankan sunnah junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam Kita berdoa khususnya di malam yang mulia ini Dengan hadirnya para habaib Dengan kaum solihin Agar supaya insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Memberkahi pernikahan Habib Abdul Rahman Bin Ali Al-Haddad Yang insya Allah pula malam yang mulia ini Akan membuahkan keturunan orang-orang yang mulia Akan membuahkan orang-orang yang soleh dan solehah Yang bisa membanggakan hati baginda Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam Dan insya insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala pula menjadikan keberkahan malam ini adalah salah satu kenikmatan yang besar yang insya Allah kegembiraan ini akan selalu diraih akan selalu menghiasi rumah tangga daripada kedua mempelai. Amin. Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.